ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kitab Dursulullah dan pada kesempatan yang lalu telah kita adakan ujian imtihan dari pelajaran 1 sampai 5 dan insya Allah kita akan bahas pada malam kali ini mengingatkan dari ya, yang lupa enam dan memungkinkan dari yang sudah tahu baik karena ilmu itu enam bukan banyaknya tapi enam bagaimana ilmu itu meresap dan kuat enam kepada dihen nam kalau fikum ini sudah ada nilainya dan nilai bukan patokan enam bukan tujuan enam tapi yang penting al-faham paham enam bisa jadi enam di saat mengerjakan banyak salahnya enam tak kalah kita nanti membahas oh ya, terbuka lagi ingat lagi Baik. Abu Aslam, Abu Aslam hadir? Enggak. Ya. Hadir. Ahmad, Hadal. Sugeng, lanjut. Nah, belum ada. Muhammad Adam. Abu Adam. Abu Salim itu Abu Liasa Said wujud Abu Noval Azal Abu Noval Abu Khadijah Ayo. Abaris Abu Musa Halo Abu Zilfah Abu Nabila Abu Zaki nah. Abu Hafiz nah. Abu Khalid wujud Abu Zahra Abu Sleh Abu Baik Baik kita bahas Naam Langsung saja nomor satu Fadol Dari Abu Hawa Lihat Nah coba baca hadza hadza enam hadza mudarrisun hadza mudarrisun enam adapun bintun aisyatu enam hadza peruntukannya untuk apa muzak muzakkar enam jadi tak kala ada yang isi bintun ini bintun muannas enam bintun muannas berarti tidak sesu, sesuai. enam karena ada isim isyarah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang muzakkar. Nah, di sini yang muzakkar mudaris. ada mudarisun. Fadal. Apa Hafiz? Ma hada hada kitabun. Baik. Telah kita pelajari pada kaidah atau pelajaran yang pertama tentang ma, itu menanyakan kepada suatu benda yang gairul akil, yang tidak berakal. Maka di antara A B C ini, enam yang berakal, yang tidak berakal cuma kitab. Berarti jawabannya ma mahada haza kitabun. Ya, kalau had, ma hadza talibun salah. Karena ma untuk ghairul akil, yang tidak berakal. Ini kadang-kadang ada yang keliru ini. Enam, Ini muraja. enam. Jadi ma hadza hadza kitabun. Baik, Samir. Man hadza hadza tabibun. Ahsan. Naam. Di sini saya man apa? Menanyakan kepada suatu benda yang berakal, satu yang berakal. Enam. Maka yang berakal di sini di antara tiga ini adalah tobibun. Adapun yang menjawab man hadza hadza kita pun ini salah. Karena kita pun ghairul akil. Sarirun juga ghairul akil. Jadi man hadza hadza tabibun. Damir? apa Abu Silva. Al-qalamu maksurun. Ini yang sesuai. Nam. Kita jawab yang sesuai. Nam. Walaupun kaidahnya benar. Nam. Namun tidak sesuai. Ini salah. Al-qalamu maksurun. Yang cocok adalah maksurun. Patah. Nam. Ada al-qalamu. Ada yang jawab jalisun ini kaidah benar tetapi tidak sesuai ya al jalisun ya cara kaidah tentang mutada khobar ini benar tapi tidak sesuai salah jadi al maksud. maksun Salim, halal. Hmm. Abaslam itu ini. Ini saya Abaslam. Baik, Fadal. Nomor lima. Nomor tiga. Siapa? Nomor tiga. Al-hajaru sakilun. Baik. Ini yang sesuai. Kalau jawabannya wakifun ini salah, nggak sesuai. Al-hajaru wakifun, ini tidak sesuai. Yang sesuai adalah al-hajaru sakilun. Samir? Baik. Di antara huruf-huruf komariah adalah ha. Antum bisa al-hawa'u. Kita sudah belajar tentang kaidah. Ya. Ta, sot di sini apa huruf? Syamsiah. Nah, di antara huruf-huruf komariah adalah h. Baik. Samir? Abu Ilyasa? At-talibu At-talibu fil Ya, karena ada fi ya menjadi majrur isim setelahnya al jamiati. enam. ya kalau al jamiatu salah, fil jamiatu salah atau fil jamiata salah. Enam kaidahnya huruf jar tak kalah masuk kepada suatu isim maka memajrurkan isim atau mengkasrohkan isim. Sehingga jawabannya fil jamiati. Samir? Kamu Nomor 8. Ya. Ya, ya Ali, Ya Ali. Ya Aliyu. Baik, di sini ada pilihan aliyun aliyu aliyin enam ya dan kita telah mempelajari harfu nida enam maka enam jika enam isim ataupun nama diawali dengan harfu nida, maka nama tersebut naam berharokat domah. Selalu domah. Tidak ditanwin. Naam, jadi kolamu man hadha ya aliyu. Jawabannya berarti ba. Ya, yang benar ba. Naam, ini kaidahnya. Kecuali ya nama yang naam susunannya mudah-mudah insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang pembahasannya. Baik. Jadi yang benar ya Aliyu. Samir? Ala maktabi Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Nah, karena mudhafun ilai Hukum mudhafun ilai apa? majrur atau kasrah. Ala maktabil mudiri. Samir? Ada? Hah? Daftaru? Sa'idin. Ya. Daftaru mudaf. Sa'idin mudafun ilai. Ya. Daftaru sa'idin. Samir? Istilah pada tempat yang kosong dengan meletakkan kata yang sesuai. Al-Qamaru jamilun. Istamir? Al-Mindilu nadhifun. Istamir? Azal? Lukman nggak ada ya? Nggak ada semua ini ya? Yang depan nih. Baik. Sudah pinjamkan? Baik. Nomor tiga. Atau ini saja. Nah, untuk pegangan karena masih pulang kampung Adamnya. Kasihkan Hei, <clears throat> Fadal. Nomor tiga. Yang B. Wis. Atau Lukman. Sudah bisa ikutin? Kalau nanti. Muiz saja dulu. Fadol Nomor tiga. Yang B nomor tiga. Ada? Al-babu maftuhun. Naam. Al-babu maftuhun. Ini kadang banyak yang keliru di dalam tulisannya. Baik. Maka ya, kesempatan ada majelis khot. Naam. Untuk bisa diikuti. Nah, belajar menulis menyambung karena penting. Samir nomor 4 Abu Nufal atau ayah eh, Fadal Alwaraku khafifun. Alwaraku khafifun. Ya, ini yang sesuai. Ya, kalau nggak sesuai salah di sini ada jawabannya Alwaraku waraku Ini nggak sesuai. No. Benar kaidah tapi nggak sesuai salah. Samir? Al-labanu baridun. Samir? Zainabu. Taib. Zainabu termasuk dari isim apa? Al-munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. 6. Nama perempuan dari jenis nama perempuan maka setiap nama perempuan tidak boleh ditanwin. 6. Zainabu. Tidak boleh kita membaca Zainabun. Baik, Samir? Ar-rajulu fil bait. Samir? Abbasun. Samir? Masih? Aisyatu fil ghurfati. Samir? Horojal? Horajal? Mudarrisu? Minal? Minal fat? fasli ahsan. Samir. Perbaikilah susunan-susunan yang berikut ini dengan susunan mudhaf mudhaf ilai. Fadal. Qalamut talibi ahsan. Ya, jadi yang salah di sini alif lamnya. Naam. Yang salah alif lamnya ini naam banyak yang keliru di sini. Ya, susunan mudhaf mudhaf ilai. Berarti alif lamnya dihilangkan. to libi Karena mudof apa kaidahnya syaratnya? Tidak boleh di tanwin dan yang kedua tidak boleh beralif lam. 6. Damir nomor dua Fadal. Oh sudah. Fadal apa Hawa. Nomor dua. Bintu Hamidin. Nah, di sini ya konteksnya salah bintu Hamidun dibenarkan jadi bintu Hamidin. Ahsan. Nah, karena mudhafun ilai syaratnya apa? Harus harus majrur atau kasroh. Di sini Hamidun jadikan kasroh Hamidin. Bintu Hamidin. Samir? Ibnul Mudarrisi. Kesalahannya di mana ini? Di di tanwin. Harusnya mudhaf tidak di tanwin. Ibnul Mudarrisi. Baik. Samir. Babus sayyarati. Kesalahannya di mana ini? Nah, Kesalahannya di sini tulisannya di dom domah pada mudhafun ilai di domah harusnya kasroh babus sayyarati Samir Ismul waladi kesalahannya di mana ini di fathahnya pada mudhafun ilai di fathah yang benar di kasroh Ismul waladi Baik. Berikutnya Kitabu Muhammadin Samir Baitu Abbasin Samir طيب Samir. nomor empat. Nah. Atta jiri. Ahsan. Duka duka tukanut tajiri. Ya. Dukanun at jiru Disambungkan di enam Diidofahkan. Tukan jadi mudof at jiru jadi mudof nilai. Maka dukanu Tidak boleh ditanwin. dukanu Tadinya at jiru Jadikan mudof nilai menjadi at jiri طيب طيب سمير مفتاح السيارة مفتاح السيارة نعم Terjemahkan kata-kata berikut ini ke dalam bahasa Indonesia. Fadal bersih. samir, samir, Nah, sakilun berat. samir, Adal, berikutnya. Dingin, samir, Bunga, ya, bunga. samir. al baku dapur. Samir? Al-hammamu kamar mandi. Lihat al berikutnya. Toilet. Ini ada yang kebalik. Al-hammamu toilet, al-mirhadu kamar mandi. Ini banyak yang ada yang sini al toilet atau kamar mandi. Aduh, ini jadi bingung ini koreksinya toilet atau kamar mandi? almir hadu Jadi saya, Ya. Rakam. Fadal. Berikutnya. Muglakun Mana Muglakun Gak diisi juga ya? Abu Khalid? Tertutup. Batal? Mana syari'u Abu Khalid? Jalan. Baik. Jangan kasih rayanya jalan makanya. Baik, terjemahkan kata-kata berikut ke dalam bahasa Arab. Fadal. Baitun. Baik. Samir? Baik. Kitun. Nam. Ini kalau kita sering nam memberikan PR al-wajibul manzili untuk mencatat nam apa yang ada di Durus ini manfaatnya. Nah, manfaatnya hafal tulisannya antara kitun kucing ini. Ya, pakai kof atau pakai kaf. Nah, kebanyakan katun Kaf sama ta. Nah, maka sering menulis nanti hafal sendiri. Ya, ini al-wajib al-manzili ini dikerjakan kalau ada tugas. Baik. Fadal. Berikutnya. Nomor empat. Gula? Habis, Fadal. apa apa? sukar dan Samir? Nah, faslun. Ini juga. Sot pakainya sa. Sin pakainya. Jadi, ya, beda-beda tipis. Ya. Tapi padahal kita sudah belajar ya. Aisyar ya, Toyib. Jadi saring periringan ini. Maka sering menulis kalau ada al-wajib al-manzili. Baik, Samir. Apa kaidah dari hadza, fadl? Hadza apa kaidahnya? Nah, kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang dekat, tapi tidak cukup dekat tapi untuk muzakkar. Ya. Kalau dekat saja kurang, Ya. enam. Karena enam istimalnya ataupun penggunaannya berbeda-beda jika benda tersebut mutakar atau muannas. Samir, ma? Fadol? Nah, untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal itu ma digunakan untuk menanyakan suatu benda yang tidak berakal. Ini kaidah ini mempengaruhi sekali di dalam mengerjakan soal. Nah, seperti tahu hafal kaidah mudah filai, insya Allah akan tahu. Nah, mengerjakan bagaimana membuat susun mudah filai. Nah, ya. Kalau nggak hafal kaidahnya biasanya, nah mudah yang harusnya tidak beralif lam, beralif lam. Ini banyak. Nah, maka diperhatikan, kaidah juga diperhatikan. Nah, Fadol? Hamzatul istifham? La atau? enam Hasan, Samir, Man? Isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal. Naam, tuman. Damir nomor dua. Isim ma'rifah, apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Nah, di sini. Apa yang dimaksud dengan isim ma'rifah? Yang sudah jelas maknanya. Ya. Yang sudah jelas maknanya, maka itu isim ma'rifah. Adapun kebalikan nakira adalah yang masih umum. Kalau ma'rifah sudah jelas. Nah. Dan sebutkan yang termasuk dari isim-isim ma'rifah. Di antara isim arifah apa? Isim yang kemasukan alif dan lam. Atau nama kota. Atau nama orang. Baik. Itu isim arifah Fadol. Pak Muslim, apa yang dimaksud dengan adalah yang memerlukan penjelasan Kaidah dari Namun, enam, barakallahu fiq, mudof, sebagaimana yang telah kita bahas, apa? Isim yang disandarkan kepada isim yang berikutnya. Itu mudof. Ya, syarat mudof, apa? Tidak boleh bertanwin. Tidak tidak boleh beralif lam. Itu syaratnya. Ya, itu mudof. Mudof mananya isim yang disandarkan kepada isim yang berikutnya. Dan syaratnya tidak boleh bertanwin dan beralif lam. Kemudian mudhafun nilai isim yang menjadi sandaran dari isim yang sebelumnya. Syaratnya harus majrur. Itu saja, syaratnya harus majrur. Tidak ma'rifah, tidak laki-laki, ada yang nakiroh ma'rifah, yang mu'anas tidak ada. Itu muktada ini. Enam. Itu muktada pembahasannya muktada Jadi mudhafun nilai harus majrur syaratnya. Baik, itu saja. Insyaallah. Nah, imtihan seperti ini banyak faedahnya. Enam, ya kita mengulang dari apa yang telah lalu dan yang lupa, enam teringat kembali. Baik. Kita masuk pada pelajaran baru. Enam, ada pertanyaan? Ada kemusal? Hah? Hah? majrur atau kasroh. Nah, majrur atau kasroh. Wasihun, Kha. wasihun, Bukan wasihun. wasihun. Ada pertanyaan lagi? Yang E sandarkan kata yang pertama kepada yang kata yang kedua Mudof, mudof ilaih yang kata pertama jadi mudof yang kata kedua menjadi mudofun ilaih karena makna mudhof kan sandarkan baik Ada lagi yang berkaitan dengan naam imtihan kemarin? Baik. Jika tidak ada pertanyaan insya Allah nuwasil darsana kita lanjutkan pelajaran kita. Darsus sadisu, ya. Pelajaran ke-6. Mana daur giliran siapa tadi? Ah. Fadal. Ada bin Amir wa hadhihi bintu Yasirin. Baik. Hadza ibn Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Artinya? Ini Ahsan, Samir? <clears throat> وبنت و واقفة نعم ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة استمر استمر طيب استمر Abu Lukman, Lukman, Fadl, Ahia. Baik. Baik. Apa artinya Lukman? Ahia aidan muhandisatun. Apakah dia juga muhandisatun? Apa makna muhandisah? Insinyur? La, hiya tabibatun. Bukan dia tabibah. Dokter perempuan, baik. Insya Allah kita akan bahas yang ada tak marbutahnya Baik. Fadal. Setelahnya? Wait. Baik. Hadihi sayyaratul mudiri. Samir. ma nam hadi mikwa ma mana tun setrika nam tun maknanya setrika Baik, Samir. Samir. Berikutnya Ad-darajatu Naam ad-darajatu anasin hadi Ma mana ad-darajah? Sepeda Apakah sepeda Anas ini? Baik, istamir طيب استمر Wadi dibaca semuanya harokatnya Wadarrajatu anasin kodi matun. Nah Sepedanya anas Qadimatun. Ma mana qadimah? Lama. Naam. Istamir? Aliyin Jamilatun Jiddan Apa artinya Abu Khalid? Artinya apa? Hadi sa'atu aliyin ini bukan apakah ini jamnya jamnya Ali dia jamilatun jiddan dia bagus sekali saya bisa mir Mil'aqatun Kidrun hadhihi kidrun apa makna akoh? Sendok. Kidron? Panci atau kuali. Baik. Iya. Al sambungannya Ulangi. Hadhihi bakara hadhihi bakaratul Fallah Fallahi Apa artinya? Sapinya petani. Samir? Habis? Baik. Maman anfun? Famun? Mulut. Samir? Nah, selesai Abu Awa Fadol. Tayyib. mana udun Telinga. Ainun? Mata. Fadol? Hadhihi rijlun. Baik. Ada pertanyaan kosakatanya? Kosakata di dalam hewan ini? Anfun. Anfun, mana anfun? itu Baik, di sini kita akan membahas hadhi. Membahas tentang hadhi. Iya. Insyaallah di dalam enam pelajaran yang keenam kita membahas hadhi hadhi ismul isyarah. Enam lil qarib lil muannas. Enam kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang dekat. Yang benda itu muannas. Enam benda itu muannas atau perempuan. Baik, ini tentang hadihi. Jadi ada perbedaan antara hadi dan hadza. Tapi fungsinya sama untuk menunjukkan. Yang berbeda adalah ya benda itu mudakar atau muannas, perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki menggunakan apa? Hada. Kalau perempuan? Hadi. Ini. Tapi kata tunjuknya sama. Yang membedakan adalah jenis bendanya. Baik. Kemudian mungkin mencatatnya nanti saja, insya Allah, karena enam nggak perlu dihapus. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tak marbutoh tersebut. Ya. Seperti tak kalamu muzakar wa wa kifun. Ini muzakar bentuknya laki laki. Enam bisa dimuanaskan bisa. Bisa dibentukkan perempuan bisa. Ditambahi dengan tak marbutoh. Maknanya sama nah berdiri. Tetapi jenisnya berbeda. Kalau wakifun yang berdiri laki-laki. Tapi kalau wa wakifatun ini perempuan. Ditambahi takmar butoh menunjukkan mu'anasnya benda tersebut. Sesuatu tersebut. Dipahami? Ini tak butoh. Dan tak marbuto bisa ditambahkan kepada isim yang memiliki makna sifat. 6. Kalau memil tidak memiliki makna sifat tidak bisa. Misalkan kolamun, ini memiliki makna sifat enggak? Pena. Enggak ya? Ya, maka misal kolamun enggak bisa di kolamatun. Nah, enggak bisa kolamatun. Nah, ini bukan kata sifat, yang kata sifat baru bisa ditambahi dengan tak marbuto. 6. Seperti tobi batun, tobi bun, tobi batun ini sifat. 6. Dipahami? Yang bisa di muanaskan dengan ditambahi tak marbuto adalah kata yang memiliki makna sifat. Yang memiliki makna sifat. 6. Jalisun. Dimuanaskan menjadi apa? Lukman. Dimuanaskan dijadikan perempuan. Jalisun. Menjadi apa? Jalisatun ahsan. Baik. Mudirun. Pak Musli, dimuanaskan jadi? Mudiratun. Karena sifat. Enam. Tayyib. Insyaallah gampang. Qadimun. anakam jadi apa Abu Khalid? Qadimun. Qadimatun ahsan. Ini berkaitan dengan ditambahkannya tak marbutah pada suatu isim, suatu kata. Nah, bisa ditambahi tak marbutah yang tadinya kata tersebut berbentuk muzakar, wakifun, seperti wakifun, maka bisa di jadikan perempuan dengan menambahkan tak marbutoh. Jika kata tersebut memiliki makna sifat. Baik. Ini yang kedua. Lalu pembahasan yang ketiga adalah lam. Lam di sini seperti harful jar. Nah, contohnya li li Khalidin. Li Khalidin. Kita sudah belajar harfu jar, kaidah harfu jar apa Bu Zaki? Kaidahnya harfu jar. Fi ala min ila. Kaidahnya apa kemarin? Huruf Man siapa yang ingat? Harfu jar kaidahnya Abu Musa? Huruf yang majurkan atau mengkasrokan isim setelahnya. Misalkan al-faslu. Masukkan fi menjadi fil fasli. Jadi huruf yang memajurkan atau mengkasrokan isim setelahnya. Setelah huruf jar tersebut. Jadi kasrofil fasli. Dipahami? Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas huruf jar fi, ala, ila, apa lagi? Min. Baik. Ya, fi, ala, ila, min. Ya, sekarang ada tambahannya, lam. Ya, lam. Ini huruf, huruf jar juga. Lam di sini adalah huruf jar juga. Contohnya seperti pada kalimat liho lidin menunjukkan kepemilikan. Artinya ya. Artinya menunjukkan suatu kepemilikan. Ya, miliknya Khalid. Li Khalidin artinya miliknya Khalid. Abbasun Masukkan lam. Abu Nufal. Abbasun. Masukkan lam. Li. Li Abba. Li Abba. Li Abba. Sin, sun, san. Ahsan. Li Abbasin. Baik. Ammarun. Masukkan lam. Abdurrahman siapa? Nah, lupa tuh. Abdullah. Ammarun. Masukkan lam. Li Ammarin. Naam. Baik. Anasun. Masukkan lam. Menjadi apa Abu Said? Lam. Anasun. Masukkan lam jadi li Jadi Khalidun masukkan lam li Khalidin. Anasun masukkan lam jadi li li Anasun. Li Anasin. Li Anasin. Naam. Ya. Tapi dibacanya kasroh lamnya. Li. Naam. Bukan lam ya. Lam itu karena hurufnya lam memang. Kita tulis lam. Naam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, pembahasan yang keempat berkaitan dengan enam. Antum bisa melihat pada kalimat hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Naam. Ada ya? Naam. Mil'aqatun kita sudah tahu itu mu'anas. Tandanya dengan apa? Abu Khalid. Mil'aqatun. Itu mu'anas atau laki-laki atau perempuan? Mil'aqatun. Mu'anas tandanya apa? Ada tak marfutohnya. Ini jelas. Mil'aqatun. Wahadihi kidrun. Ini mudakar atau mu'anas? Abu Ibrahim? Mu'anas. Kidrun ini juga mu'anas. Nah, ini kidron mu'anas. Bagaimana kita tahu kidron mu'anas? Nah, kita tahu dari orang Arab bahwasanya kidron itu mu'anas. Ya, tidak dengan kaidah. Dan ini yang perlu dihafal. Namanya simai. Nah, isim yang simai yang kita mendengar dari orang Arab bahwasanya isim tersebut Naam jenisnya mu'anas. Karena kita belajar bahasa Arab berarti harus ngikutin orang-orang Arab. enam, walaupun kidron bentuknya muzakar, ya nggak ada tamar putohnya ya. kidron, Ada tamar putohnya Nggak ada ya. Tapi ini mu'anas. Kita tahu bagaimana. Wahadihi. Hadihi ada hadihinya. Hadi itu digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang dekat yang benda itu mu'an. Nah, berarti kidron ini mu'anas. Nah, maka kitrun ini naam kita dihafalkan. Naam, bahwasanya kitrun itu muannas dan namanya as-simai. Simai, jadi kita mendengar orang Arab. Baik. Dipahami? Ini yang dihafal ini. Ya, enggak ada kaidah. Ya, enggak ada kaidah. Kalau kaidah seperti ada tak marfutohnya berarti itu mu'an. Nah, tapi yang ini seperti kidul ini dihafal. Baik. Antum tulis ya, tulis sendiri dengan bahasa antum lah ya. Penjelasan yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang kelima pembahasan berkaitan dengan naam suatu benda yang dihukumi muannas. Ya. Suatu benda benda yang dihukumi mu'annas. Nah, di antaranya ya, nah, suatu benda yang dihukumi mu'annas. Ya. Kalau kidron tadi bukan enam bukan faedah, tapi kita mendengar dari orang Arab dan kita hafalkan. Tapi yang kedua, suatu benda yang dihukumi mu'anas diantaranya yang itu kaedah. Kaedah, ya. Ada rumusnya ataupun ada caranya diketahui bahwasanya itu mu'anas. Yaitu anggota anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Ini kaidah ya. Kita nggak perlu menghafal kita oh pasangan. Mata berpasangan berarti ini muannas. Nah. Lalu udunun telinga ini berpasangan. Berarti muannas. Tangan berpasangan ya. Berarti muannas ini kaidah. Nah, lalu kaki rijlun ini berpasangan. Berarti kita tahu karena ada kaidah anggota tubuh yang berpasangan. Berarti dia muannas. Baik. Walaupun bentuknya jenisnya isim tersebut tulisannya itu muzakar tetapi dia dihukumi mu'an. Nah, ainun nggak ada tak butuhnya, Nah, tapi dihukumi mu'anas. Kenapa? Karena anggota tubuh yang berpasangan. Baik. Rijlun. Ya. Rijlun. Rijlun. Ini bentuknya mu'anas. Nah. Rijlun. Nah, tidak ada takmar putohnya. Namun dihukumi mu'anas karena apa? Anggota tubuh yang berpasangan. Baik. Difahami? Ada pertanyaan? Pembahasan itu aja. Jadi tentang hari kata tunjuk, yang kedua tentang lam, lamul jar, ya. Yang ketiga tentang naam isim yang naam oleh orang Arab dikenal dengan muannasnya. Naam. Yaitu simai, yaitu kidrun. Yang keempat adalah suatu benda yang dihukumi mu'annas. Yaitu nama atau anggota tubuh yang berpasangan. Itu saja pembahasannya insya Allah. Anas, laki-laki. Ada Ad-darajatu Anasin hadi. Ini bukan Anasnya. Anasin itu mudhafun ilai. Yang dihukumi kata yang pertamanya darajah. Jadi da'ad darajatu anasin hadihi ini bukan anasnya tapi darajah. Apakah sepedanya anas ini? Ininya berarti kemana? Ini hadihi darajatu anasin. Ini kalau dibalik. Ya. Hadihi darah jatuh. Baik. Anasin. Nah, hadhi darajatu Anasin. Ini seperti ini Abu Zaki. Tapi bentuknya dibalik. Ad-darajatu Anasin ha hadihi. Aslinya bentuknya ini. Jawabannya hadhihi darajatu Anasin. Berarti yang ditunjuk apa? Anasnya atau darajahnya? Yang ditunjuk itu sepeda atau anasnya? Nah, Berarti sepeda sepedanya. Bukan ini Anas, tapi sepedanya Anas. Sepedanya berarti. Yang ditunjuk adalah sepedanya. Bukan ya pemiliknya. Kalau Anas pemiliknya. Iwami? Baik. Ada pertanyaan kembali? Paham Lukman? Dipahami Lukman? Baik. Nah. Nah. Ini dibalik-balik aja. Baik. Tidak diboleh dibalik, boleh. Nah, seperti ini. Ad-darajatu anasin hadhihi atau ahada darajatu anasin boleh. Atau kalau antum mau tulis atau masuk ke tamarin. Naam, ikra waktu. Nah, ya, ikra waktu. Ini perintah dari al-muallif Waktu. Nah, maka tulis al-wajib al-manzili. Ya, PR. Nah, tapi bacanya sekarang. Bacanya sekarang, nulisnya di rumah. Baik. Ya. Supaya enggak keliru. Naam. Supaya enggak keliru. Naam. Dengan huruf. Ya, kasusnya seperti kucing, kitun. nah Ya. Baik, Fadol, nomor satu. Giliran siapa? Yang mana ini? <laughs> Tulisnya di, di rumah, tapi bacanya sekarang. Nah, baik. Taib, Fadol. Ada nggak? Oh, berarti itu yang cetakan cetakan lama. Iya, iya. Khair insyaallah. Enggak ada lain ya? Baik. Benar berarti. Fadol, baca. Yang lainnya ada semua ya? Baik, hada masjidun wa hadhihi madrasatun. Tidak ada rokatnya ini. Nah, karena sudah lewat pembahasannya kata tersebut. Masjidun, madrasatun sudah lewat. Baliknya lagi coba. Enggak, terus. Ah, susunannya aja. Di bawah itu. Dalam. Baik. Fadal, Abu eliasa Man hadi? Hadi Ukhtun Abbas. Ukhtun mudhaf. Berarti gimana bacanya? Mudhaf? Ukht. Ah. Ukhtu Abbasin. Ya. Ini saudara perempuannya Abbas. Hadhihi ukhtu Abbasin. Istamir. Asalis yang nomor tiga. Ada dikun, hmm. daja, hadihi Jaja Jatun Ma aman adikun Ayam jantan Jatun Ayam betina Fadol Ayat Baik. Apa artinya? Ini ini anak laki-lakinya guru kepala sekolah. Ini anak laki-lakinya kepala sekolah. Dan ini anak perempuannya guru. Baik. Samir nomor lima. هذه أم مضاف إليه Yasirin Ummu Yasirin Ini kalau perempuan ya Kalau bapak Abu Abu Yasirin Hadihi Ummu Yasirin Samir Ya fis salajati. Ma mana aina kidurus lahmi? Nah. Kolkas. Salajah kolkas. Samir? Baik. Tarjim, artikan. Dan? Belum itu ini, kita belum bahas itu. Dan ini jendela. Ya. Tayyib. Tamrin Fadal nomor satu. Jadi kalau gambarnya muzakar maka dengan pertanyaannya mahaza. Kalau gambarnya mu'anat dapat giliran antum mu'anat gambarnya maka dengan hadihi. Baik. Fadal. Lukman nomor satu. Mahada jawabannya bagaimana? Mahada hada kolamun. Baik. Samir? Samir? Samir? Abu Noval? Yang mana ini Abu Noval gambarnya? Pakaian. Baju ya. Baik, Abu Noval baju. Baik, Samir. Gambar apa ini? Ahmad? Hadza baitun. Istamir. Istamir. هذه سيارة Istamir Ma? Gambar apa Pak Abu Khalid? Siapa ini Abu Khalid ya? Gambarnya apa? Babun, ah, pintu ya. Baik. Babun itu mudzakkar atau Babun mudzakkar atau Laki-laki atau perempuan? Nah, berarti kata tunjuknya dengan ha? Ah? Ha? Hadza atau hadhihi? Hada ahsan. Ulangi. Ma hada. Ahsan. Tayyib. Labas. InsyaAllah. Itu faedah yang besar ya. Tayyib. Fadal. Ma. Hadi. Ini kaki nih kaki. rijlun hadi rijlun samir Raja Tersair Hah? Famun Mulut muzaka apa perpasangan ya? Entam. Ulangi. Ada famun. Samir, selesai? Habis? Betul? Apa hawa? dan Ma hadi hadi kidrun. Samir? Tangan? Nah, gambar tangan. Hah? Hah? Tangan, tangan. Hadihi. Yadun. Samir. Hada udunun. Samir. Hah? Apa ini gambar apa ini antum? Hidung. Enggak. Hidung apa? Enggak, Abu Nabila, Abu Nabila. Hitung. Hitung apa bahasa Arabnya? Ma ma hada hada an anfun. Tayyib. Samir? Fadal? Hadhihi salajatun. Samir? Tayyib, Setrika? Setrika pusaki? Zaki? Hah? Ini? Tayyib. Mikwatun. Kursi? Atau? Damir? Masjid? Mahada. Hada masjidun bintang. Hada najmun. Baik. Latihan yang ketiga, Fadl, baca. Masih ada waktu. lima menit lagi. Ikra'il misala wa kawin wa kawin jumalan ala rihi. Kita ulangi ikra'il misala wa kawin jumalan ala rihi. Bacalah contoh dan buatlah kalimat nam ala rihi. Nam dengan mengisi tempat yang kosong. Enam. Ya. Contohnya, Fadl dibaca. Enam. Sampingnya. Aminatu. Aminatu talibatun. Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Enam. Ini berkaitan dengan apa? Pelajaran apa ini? tentang apa? Mubtada khobar. Nah, khobar harus mengikuti mub mubtada. Nah, Muhammadun talibun. Ini talibun. Ya, karena mubtadanya Muzakar Muhammad. Aminatu talibatun. Ya, ditambahi tak marbutoh talibatun karena mubtadanya muan nas. Aminatu talibatun. Baik. Nomor dua masih itu Hamidun. Nah, enam. Tobi. Enam. Tobi batun. Ditambahi tak marfutoh. Dimu'anaskan dengan menambahi tak marbutoh. Fadol. Abu Musa. Baik, Samir. طيب استمر al نمبر لقمان Lukman Al-Yadu dimuanaskan menjadi apa? Tambahi tak marfutoh. Wasikhotun. Istamir. Dan asyayu, ma mana asyayu? Teh. al Kopi. Nam. Asyayu harun, al kahwatu harotun. Samir? Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu. Al-madrasatu بعيدة سمر طيب سمر الحصان سريعة ما معنى الحصان؟ Kuda. Sari'un cepat. enam. Samir? Jamilatun. Samir? Dan latihan yang keempat, sahih sahihil jumal atiyata. Benarkan kalimat-kalimat yang berikut ini. Baik. Ini kalimat ada yang salah. Dibenarkan. Fadol. Nomor satu dibaca. Abu Khalid. Haki batu. Man. Man hadha? Yang benar bagaimana Abu Khalid? Akibatu? Akibah ini mudakar atau mu'anas? Perempuan atau laki-laki? Mu'anas. Berarti kata tunjuknya dengan apa? Hadi. Berarti yang benar? Haki? Haki batu. Hadi ahsan. semir Yang kedua. Maftuhun. Yang benar. Al-ghurfatu maftuhun. Ini salah. Dibenarkan. Menjadi Maaf? Tidak. Ini al-ghurfatu ini mubtada, dia muannas, berarti khabarnya harus muannas. Maftuhun ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti kan? Ahsan. Baik, bismir Tobi tobi bi Naam طيب هذه سيارة الطبيب طيب استمر طيب استمر الخامس nomor lima bawah أين السيارة أين السيارة هو في الساري نعم. هو في الساري Naam. أين السيارة هي في الساري Naam. Hiya. Jawabannya hiya. Yang benar hiya fi syari'i. Naam. Ahsan. Ya, kata ganti sudah lewat ya. Kata ganti tentang domir, domir mutasir, domir munfasil. Kita sudah belajar tentang domir munfasil. Baik, tanggung ya, second aja. Padahal latihan yang kelima, maal waktub ma'adabti awakhiril kalimat. Baca dan tulis, kata mu'alif. Ya, dan al-wajib al-manzili. Naam. Ya, baca dan tulis. Tulisnya di rumah. Bacanya di sini. Naam. Dengan memberikan harakat terakhir dari kata-kata. Ya, kenapa disuruh waktu? Ya ini, karena ini jurus lugah untuk orang al-ajam, orang ajam. Naam, ajamiyun. Ya. Maka sering banyak menulis. Ya, sehingga tidak salah di dalam penulisannya. Nah, Baik. Baca dan tulis dengan memberikan harokat enam terakhir dari kata-kata ini. Fadol? Manit daur? Nah, Abu Hafiz? Nah, ada lamnya itu, lamul jarnya. Ada lamnya. Li. Nah. Ada linya juga. Iya. Wadalika liha ada kata, kata di situ Muhammad ya. Jangan-jangan beda cetakan lagi nih. Liha midin. Taib. Asani nomor dua. Taib. Samir. Taib. Samir. wal ribu. Baik, kita belajar nahwu ini apa lugha ini harus ya harokatnya nampak semua. Jangan ada yang di ya wakofkan nanti di <clears throat> diwakofkan nanti kalau kita belajar enam Aisyah insya mungkin ada wakofnya juga tapi kalau di lughah ya jangan di diwakofkan harokatnya harus muncul semuanya Al-kalimatul jadidah, fadal. Ibu Zaki. Al-kalimatul jadidah. Apa artinya al-kalimatul jadidah tuh? Kata-kata yang baru. Baik, baca. Al-mikwatu. Al-mikwatu. Al Apa arti al-mikwatu? Serikat. Abu Zaki masih baca? Ad-darajatu. Apa makna ad-daraja? Sebeda. Fadal, Abu Yasa? Sendok. Panci. Berikutnya? Kamu sudah? Al-Baqarah tuh. Mama mana Baqarah? Kamu Sapi. Al berikutnya? Fallah. Al-fallahu. Mana fallah? Petani. Baik, istamir. Baik, istamir. Tangan. Samir? Samir? Samir? on, cepat. Saya Samir. An-nafidatu. Apa mana nafidah? Jendela. Jidan sangat. Ya. Mananya sangat. Sangat indah sekali. Jamilun jidan. Baik. Sampai di sini pertemuan kita Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan? Kosakata? Hah? Kalau kita tutup, ah kita apa? Motor. Uh, motor insyaallah rupana ah jawal jawalah. Nah, mana jawalah? Ya bisa jawalah itu di mana HP atau motor. Kalau bisa juga motor darajah nariyah. Ya, darajah nariyah. Karena ada apinya ya, nariyah. Percikan api. Nah. Wallah alam Ada lagi selain kita tak Naktahi hadal qadar. Subhanallah bihamdik. Asyadu an ilai ilaha anta. Astaghfirullah.